ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين Gibah itu membicarakan kejelekan saudara hal yang dia tidak senangi. Tapi diperkecualikan padanya enam hal. Salah satunya ini. Kalau memang dia sudah dikenal. Ya, kata penyair enam hal itu apa? orang yang dizalimi. Yang pertama orang yang dizalimi, dia dizalimi akhirnya dia terangkan si pulang menzalimi saya disebut. Nah, itu tidak ada masalah, itu bukan gibah membicarakannya karena dia dizalimi. Iya. Yang kedua untuk tarif ini seperti ini si buta, si araj, si amas yang rabun matanya itu nama-nama rawi ya, eh, karena memang dikenal sudah. Iya. Yang ketiga untuk mentahdir, memperingatkan dari bahaya. Iya. Itu nggak ada masalah menceritakan kejelekannya. Ada orang yang biasa mencuri misalnya. Biasa mencuri. Sering menipu. Dia ketemu siapa aja dia tipu orang. Jelas ya? Jadi kalau dia misalnya datang, oh nggak boleh kita bicarakan, itu aib orang. Nah, itu artinya kita berkhianat ke saudara kita, biarkan saudara kita ditipu oleh dia kan begitu. Makanya kita terangkan, ya ini bahaya. Dia ini sudah ada historinya begini dan begini. Baik berhati-hati. Nah, itulah ulama ahli sunnah. Kenapa dia memperingatkan bahaya ahlul bidah? Supaya jangan sampai jatuh di dalam bidah mereka. Dan nah, itu bab syariat, nasihat namanya. Itu bukan gibah, itu namanya nasihat. Iya. Kemudian yang keempat, membicarakan aibnya itu bukan gibah, itu adalah orang yang melakukan kefasikan terang-terangan. Jadi kalau dia melakukan kefasikan terang-terangan, maka menceritakannya nggak ada masalah. Sebab dia lakukan terang-terangan memang. Itu dimaafkan. Kullu mati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Kemudian yang kelima, adalah orang yang minta fatwa. Ya, kalau datang suara minta fatwa akan sesuatu dia sebut kejelekan sebagian orang karena dia minta fatwa, maka itu nggak ada masalah. Itu kan minta fatwa di posisi memang orang yang ditanya dia perlu tahu apa masalahnya. Apa masalahnya? Maka itu nggak ada masalah. Kemudian yang keenam adalah orang yang minta bantuan merubah kemungkaran. Ya. Orang datang kantor polisi, Pak polisi, itu si Anu itu berbahaya. Pak polisinya jawab, kenapa? Apa bahayanya? Oh maaf Pak polisi, nggak bisa disebut gibah. Ya bagaimana Pak polisinya bisa bantu? <laughs> dia harus cerita, dia ini begini dan begini, ah, baru bisa dibantu kan begitu. Nah, itu wajar lumrah ya secara secara akal. Ya, itu dibenarkan di dalam syariat. Jadi itu enam hal diperkecualikan. Ini bab ilmu penting ya. Sebab banyak orang tidak bisa membedakan mana gibah, mana nasihat. Baik, tadi kesimpulannya yang diperkecualikan bukan gibah ada berapa? Ada enam. Dikumpul dalam dua bait syair. Kalau Tum ingat dua bait syairnya, gampang itu menghadirkan enam. Ya. Al-qadahu laysa bighibatin fi sittatin متظلم ومؤرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإئانة في إزالة منكر هذا بيت شعري